yang selanjutnya dari keadaan fi'il madi mabninya fi'il madi ya yubna al fi'lu al madi ala dhommi fi halatin wahidatin kata musonif fi'il madi itu dibambelikan di atas dhomma dengan menggunakan dhomma itu hanya pada satu keadaan Berbeda waktu mabni alal fathi. Ada empat keadaan. Kalau mabniun alal dommi. Itu cuma satu keadaannya. Kapan iza salat bihi wawul jama'ati. Apa bersambung dengan apabila bersambung dengan fiil madi tersebut wawul jama'ah. Ya. Wawul jama'ah yang menunjukkan pelakunya itu nanti domir goib untuk banyak orang laki-laki. Seperti zahabu nanti irobnya zahabu fi'lu madin mabniun ala dhammi ya fi'lul madi mabniun ala dhammi wa wawul jama'ati dia adalah fi'il madi yang dimabnikan dengan dhamma karena ittasala bihi wawul jamaah karena bersambung dengan wawul jama'ah. Adapun wawul jama'ahnya nanti itu adalah domiru rof'in muttasilin. Ya. Fi mahalli rof'in fa'ilun wal alifu aliful fariqah Dan alifnya itu namanya alif fariqah Qalu fatahu syakaru. Semuanya sama ya. Yang berikutnya, yubna al-fi'lu al-madi ala sukun fi halati al-attaliyati. Sekarang fi'il madi dimabnikan di atas sukun. Ya, fi'il madi mabniun ala sukun. Jadi asalnya fi'il madi ini semuanya mabni. Baik mabni ala al fathi, ala dhommi atau ala sukun. Kapan yang pertama? Iza solat bihi ta'ul fa'il apabila bersambung dengan domir tak fa'il. Ya. Dan tak tak fa'il di sini itu adalah tak yang berharokat yang mana dia itu adalah domir dan kedudukannya nanti itu sebagai fa'il. Terus ingat tak fa'il ini bukan hanya dorobtu saja ya. Di sini kan dicontohkan dengan ana zahabtu, kultu, fatahtu, syakartu. Bukan hanya itu. Tak fa'il di sini baik untuk mukhotob. Laki-laki mukhotob seperti dorobta, dorobtuma, dorobtum. Itu namanya tak fa'il tapi untuk mukhotob laki-laki. Atau untuk mukhotob perempuan. Hukumnya sama seperti dorobeti, dorobtuma, dorobtunna. Atau tak fa'il yang untuk mutakallim yang takdirnya ana seperti dorobtu. Jadi sama hukumnya ya, tak fa'il di sini ingat tak fa'il yang sifatnya dia nanti adalah untuk mengkhotob baik satu orang atau banyak orang laki-laki atau tak fa'il yang sifatnya untuk mengkhotobah untuk yang diajak berbicara satu atau dua orang atau tiga orang perempuan seperti dorobti, dorobtuma, dorobtum sama atau untuk mutakalim yang takdirnya ana seperti yang dicontohkan sama musonif di kitab ini dorobtu ini atau zahab tu, fatah tu, syakar tu. Ini semua yang bergandengan dengan tak fa'il namun dia untuk mutakallim. Jadi ketika dikatakan tak fa'il di sini itu jangan hanya dibatasi pada domir ana saja, tu saja ndak. Dorobta masuk, dorobtuma masuk, dorobetum masuk. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna semua masuk. Paham? Yang kedua, idza ittasala bihi na addalatu alal fa'ilin. Apabila dia bersambung dengan domir na, ini domir mutakallim, dia sebagai fa'il nanti. Ya, cuman penggunaannya untuk mutakallim. Takdirnya nahnu. Seperti nahnu zahabna kulna fatahna. Ya, nahnu zahabna kulna fatahna. Fi'il madi bersambung dengan domir na untuk mutakallim maka mabniun ala sukun. Dia dimabnikan di atas sukun. Yang ketiga, idza ittasalat bihi nunun niswati. Apabila fi'il madi bersambung dengan nun niswah. Seperti an-nisa'u zahabna kulna fatahna. Kemudian yang berikutnya bina'ul fi'li al-mudhari. Yaitu mabdinya fi'il mudhari. Kapan fi'il mudhari itu mabni? Bagaimana keadaannya? Yang pertama, yubna al-fi'lu al-mudhari'u ala sukuni fi halatin wahidatin fi'il mudhari dimabnikan di atas sukun pada satu keadaan. Keadaannya cuma satu. Yang apa pertama, idza ittasalat bihi nunun niswati apabila dia bersambung dengan nun niswah. Kalau fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah, maka dia mabniun ala ala sukun. Ya, dia dimabnikan di atas di atas sukun. Seperti An-nisa'u yazhabna atau yakulna atau yaftahna. Ya, yazhabna. Nanti irobnya di sini fi'lun mudarii fi'lul mudhari'i mabniun 'ala sukuni. Ya. Dia fi'il mudhari yang mabni di atas sukun. Ini keadaan yang pertama, kalau dia bersambung dengan nun niswa. Keadaan yang kedua, untuk mabninya fi'il mudhari, yubna al-fi'lu al-mudhari al-fathi fi halatin wahidatin. Fi'il mudhari dimabnikan di atas fathah. Itu juga pada satu keadaan. Ya. Juga berada pada satu keadaan. Contohnya kata beliau, "Idza ittasalat bihi nunut taukidi sawa'un akanat sakilatan am khafifatan." Keadaan yang berikutnya apabila fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid hukumnya sama baik nun taukid itu nun taukid yang sakila yang berat pengucapannya yang menggunakan tasdid atau nun taukid yang khafifah yang nun taukid itu sukun. Ya, seperti yadribu menjadi yadribanna ini yang sakila. Kalau yang khafifa yadriban. Ya, mabniun alal fathi bersambung dengan nun taukid. Mau nun taukid yang berat sakila hukumnya sama atau mau nun taukid yang khafifa juga hukumnya sama. Seperti perkataan Allah Azza wa Jalla, "Wala in lam yaf'al ma amuruhu la yasjunanna wa la yakunanna wa la yakunna minas sagirin." Ini dalam surah Yusuf ya. Syahidnya adalah la yusjananna. Ya. Aslinya la yusjananna itu bersambung dengan nun taukid yang sakilah. Fal fi'lu yasjunu mudhari'un mabniyun 'alal fathi liittisalihi bin nun at-taukidi as-sakilah. Wal fi'lu yakunu mabniyun aidan 'alal fathi liittisalihi bin nun at-taukid al-khafifa. Ya. Fi'il yasjunu itu adalah fi'il mudhari yang mabni di atas fathah. Karena dia bersambung dengan nun taukid yang sakila. Nunnya di ditasdid. Adapun fiil yakunu di situ kan ada wala yaku wala yakuna. Di situ fiil tersebut adalah mabniun aidon alal fathi, termasuk fiil mudhari yang mabni di atas fatih. Kenapa? Karena dia bersambung dengan nun taukid yang khafifah. Ya. Bersambung dengan nun taukid yang khafifah, yang ringan. Aslinya kan yakun Aslinya adalah kana yakunu. Kalau bersambung dengan nun taukid yang sakila yakunanna. Kalau bersambung dengan nun taukid yang khafifa yakunan. Paham? Namun karena bertemu dua huruf yang sama, Paham? Maka kaidahnya huruf itu harus digabungkan menjadi menjadi satu. Ya. Karena hurufnya sama, cuman hanya beda keadaan harokat saja, maka kedua huruf itu digabungkan menjadi satu. Paham? Ini tempat di mana fi'il mudhari itu mabniun alal fathih. tentang fi'il mudhari yang mabniun alal fathi. Syaratnya tadi dia bersambung dengan nun taukid ya. Khafifa atau sakila. Yang perlu diperhatikan di sini syarat tambahannya ya ketika bersambung dengan nun taukid itu syaratnya harus bersambung langsung. Fiil mudori'nya harus bersambung langsung. Perhatikan. Tadi syaratnya dia kalau mau biniun alal fathi bersambung dengan nun taukid Terserah yang khofifa atau yang sakila ya. Namun syaratnya harus bersambung langsung. Mubasyarah. Seperti contoh kita tadi yasjunanna atau kalau kita buat contoh yadribu menjadi yadribanna. Atau yadriban. Adapun kalau misalkan tidak bersambung langsung, tapi dipisah dengan waul jamaah atau alif musanna atau ya muannas mukhatabah Kalau keadaannya dipisah sama ini, maka fi'il mudhari murob. langsung. Paham? Jadi enggak boleh dipisah ya. Itu syaratnya. Yadribanna, yadriban itu bersambung langsung. Tidak ada pemisah. Kalau nanti tidak bersambung langsung seperti dipisah dengan wawul jamaah, alif musanna atau ya muannas mukhatabah, maka fi'il mudhari itu mu'rab i'rabnya seperti i'rab ilmu mu'rab. Ya, i'rabnya seperti i'rab dari fi ilmu mu'rab. Seperti haula isaniuna ayakumunna bi amalihim. Ini mereka ini adalah orang-orang yang bekerja. Soni ayakumunna bi amalihim apakah mereka telah melakukan pekerjaan mereka? Bacanya ayakumunna. A harfu istifham. Yakumunna itu fi'il mudhari ya marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi subutun nuni. Karena termasuk bagian dari af'alul khamsah ya termasuk bagian dari af'alul khomsa. syaratnya nun taukid itu harus bersambung langsung dengan fiil mudori. Apa huruf terakhir dari fiil mudori itu? Dia harus bersambung langsung. Yadribu huruf terakhirnya adalah ba antara nun taukid dan ba harus bersambung langsung. Tidak boleh difasil, tidak boleh dipisah. Kalau ada yang memisahkan, hukumnya lain nanti. Paham? Yadribanna fi'lul mudhari'u mabniun 'alal fathi. Ya, wa nunu nunu taukidi. Adapun nunnya adalah nun taukid. Kalau bertidak bersambung langsung seperti dipisah dengan wawu jamaah, alif musanna atau ya muannas mukhotobah, maka fi'il mudhari'nya mu'rob. Kalau ada amil ada amil jazm, berarti dia dalam keadaan jazm. Kalau ada amil nasab, berarti dalam keadaan nasab. Kalau tidak ada amil apapun, berarti dia dalam keadaan rofa. Tinggal dilihat rofanya dengan apa nanti. Dengan doma zohir, doma mukaddar atau dengan subutun nun. Paham? Nah, di sini contohnya ya. Haulai as-soni'una. Syahidnya ayakumunna. A di situ harfu istifham. Koma yakumu. Yakumu yakumani yakumuna. Di situ takdirnya bersambung dengan waul jamaah. Paham? Berarti di sini fi'il mudhari ini kalau di i'rab yakumunna yakumu fi'lul mudhari'u marfu'un li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi subutun nuni dengan menetapkan nun. Akan muncul pertanyaannya lagi, mana nun tanda rofa tersebut? Karena yang ada nun di situ cuma nun taukit saja kan? Mana nun dari sebutun nun tersebut? Jawabannya nun itu dibuang. Kenapa dibuang? Karena akan menimbulkan pemberatan dalam pengucapan. Orang Arab berat. Karena kalau sampai kita datangkan lagi nun di situ, berarti akan ada tiga nun. Nun sebutun nun, nun taukid man munna di situ nun taukidnya di situ dua ya. Karena ada tasdid berarti menunjukkan di situ ada dua dua nun. Berarti akan ada tiga nun yang bergandengan dan itu berat bagi orang Arab. Kalau kita enak saja misalkan yaku munanna bisa saja. Ya, yaku munanna bisa saja kalau kita, tapi kalau orang Arab berat. Paham? Maka kalau dia nanti dipisah, difasil dengan alif musanna, waul jamaah, atau ya mu'annas mukhotobah, jangan pernah menganggap fi'il mudhari itu mabniun alal fatih. Tapi mu'rob. Mu'rob itu apa? Ya tinggal kalian lihat apa amil dia di situ. Ada nggak amil jazam? Kalau ada amil jazam berarti dalam keadaan jazam. Ada nggak amil nasob? Kalau ada amil nasob berarti dalam keadaan nasob. Kalau tidak ada berarti dalam keadaan rofa. Misalkan ada yang beralasan bahwasanya munna ini ada nun taukid. Dan kalau fi'il mudhari kemasukan nun taukid dia itu mabniun alal fathi. Jawabannya iya kalau antara nun taukid dan fi'ilnya bersambung langsung. Kapan bersambung langsung? Ketika fi'il mudhari itu tidak berbentuk af'alul khomsa, Alif musanna, ya mu'annas mukhotoba, atau wawul jamaah. Tapi kalau fi'il mudhari-nya berbentuk af'alul khomsa, kemasukan nun taukid, fi'il mudhari-nya mu'rob, i'rob, seperti i'rob mu'robnya. Kalau tidak ada amil nasab dan amil jazm, berarti dalam keadaan rofa. Kalau ada amil nasab, berarti dalam keadaan nasab. Kalau ada amil jazm, berarti dalam keadaan jazm. Itu penjelasan yang perlu diperhatikan gitu. Jangan nanti kita praktek, kita teledor, lihat ada non taukid, terus ada alif musanna di situ juga, kita anggap dia berarti dalam fi mahali ya eh, apa dalam keadaan mabniun alal alal fathih tidak. Lihat. Ada contoh lagi. Mada ta'arifu anisoni ain? Apa yang engkau ketahui dari dua pekerja itu? Ayakumanna bi amalihima? Apakah keduanya sudah melakukan pekerjaannya? Ya. Atau contoh berikutnya, alam yakumanna bi amalihima? Atau contoh berikutnya, alan yakumanna bi amalihima? Kali sebenarnya di Eropa. Ya, ayaku mana bi amalihima, mana itu bukan fiil mudhari yang mabni al fatih. Kalau ada yang beralasan tapi ada nun taukid di akhirnya, jawabannya ini nun taukid namun tidak bersambung langsung dengan fiilnya. Dia difasil, dipisah dengan alif husnain. Dan kalau sudah dipisah, fiil mudhari yang kemasukan nun taukid bukan lagi fi'il mudhari yang mabni, tapi fi'il mudhari yang mu'rab. Ya. Dia adalah fi'il mudhari yang yang mu'rab. Ya. Yakumanna itu fi'il mudhari yang mu'rab tanda rafa'nya dengan subutun nun. Kalau ditanyakan mana nunnya tanda rafa' itu? Tapi yang ada cuma nun taukid. Jawabannya tadi karena nunnya dibuang. Paham ini? Nunnya dibu dibuang. Kalau tidak dibuang akan bergandengan tiga huruf nun yang sama. Dan itu perkara yang bagi orang Arab dari bahasa mereka itu perkara yang berat. Ya, perkara yang yang berat. Baik ya, Anda cukupkan. Pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan lagi. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك